Alhamdulillah Al-Mahmudu Allahu Jallalu Wal-Musalli Alayhi Muhammadun Wa Alu Wal-Mad'u'un Lahu Ad-Din Wa Rijalu Segala puji hanya bagi Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang maha menguasai setiap bentuk kejadian Allah yang maha menguasai dunia beserta isinya Tidak ada kata-kata yang indah Melainkan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Imam Ali menantunya Rasul pernah mengingatkan Jangan mimpi Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan kepada kita nikmat yang besar Kalau yang kecil Yang setiap hari Allah kasih Sampai detik ini belum pandai kita syukuri Kalau ingin dapat nikmat yang besar Syukuri dulu nikmat yang kecil Maka yang kecil jika disyukuri Dia akan menjadi kunci Untuk membuka datangnya nikmat yang besar Dari Allah untuk kita Ah, ngomong-ngomong soal kalimat syukur ada satu kalimat yang indah yang sering saya dendangkan. Alhamdulillah wa syukurulillah Alhamdulillah wa syukurulillah Alfa salatin wa salam li rasulillah. Mudah-mudahan kalimat ini memberikan penambahan nikmat dari Allah untuk kita. Amin. Ah, berbicara tentang nikmat Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghadirkan kepada kita kekuatan karena salah satu bentuk nikmat yang dahsyat yang Allah berikan, ini hari Allah beri kita kesehatan. Dengan sehat kita bisa belajar bersama-sama, dengan sehat kita bisa berjumpa dengan pemirsa yang ada di rumah. Ah, pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah yang Maha memiliki kekuatan, memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu pandai tampil di atas muka bumi ini menjadi hamba-hamba yang memiliki rasa cinta dan sayang yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah pilih sayang. Ah, ngomong-ngomong soal kasih sayang, Rasul itu adalah tipe orang yang sangat penyayang. Kepada yang besar, beliau hormat, kepada yang mudah beliau cinta apalagi kepada anak-anak yatim. Rasul itu adalah tipe orang yang sangat mencintai anak-anak yatim. Ini hari saya ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah dan saudara-saudara saya yang ada di sini, kita akan menyimak satu kisah yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan kisah ini bisa membakar semangat kita untuk lebih pandai mencintai anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Karena yakinlah boleh jadi mereka itu bisa menjadi penyelamat kita ketika kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diri ini akan diperlihatkan Allah tentang mizan Allah yang begitu dahsyat. Ada sebuah kisah. Ada seorang yang sering bermaksiat. Dulunya dia ini sering bermaksiat kepada Allah. Tiada hari tanpa mabuk-mabukan. Tiap hari kerjaannya cuma pegang topik miring. Jalannya pun miring-miring. Tiap hari mabuk-mabukan. Selalu bermaksiat kepada Allah. Satu hari pemirsa, ketika ia tengah dalam keadaan mabuk, hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dia dengan salah seorang anak yatim yang tengah duduk di pinggir jalan. Ini anak tengah menangis. Anak yatim ini kelaparan, menangis sejadi-jadinya. Lalu lelaki pemabuk ini melihat anak yatim tengah menangis, hati kecilnya tersentuh. Lalu dia mendekat kepada anak yatim selaya berkata, Wahai adik, kenapa dirimu menangis? Anak yatim ini menjawab, Bagaimana saya tidak menangis bang? Udah berhari-hari saya tidak makan. Emang orang tuamu kemana? Orang tua saya semuanya sudah dipanggil menghadap Allah. Saya sebatang kara tinggal di dunia ini bang. Melihat itu, lelaki pemabuk ini ternyata Allah karim. Dia masih menyimpan benih-benih cinta dan kasih sayang. Dia ajak anak yatim ini dia tawarkan untuk tinggal di rumahnya lalu dia anggap seolah-olah menjadi bagian dari keluarganya Allahu Akbar dia ajak ke rumah dia mandikan anak yatim ini dia kasih makanan lalu dia belikan pakaian baru kejadiannya siang hari loh lalu malam harinya dia tertidur dalam keadaan mabuk namanya juga orang mabuk kalau tidur kan udah gak ngurusin kanan kiri begitu dia udah tidur tiba-tiba dalam tidurnya Allah mimpikan dia dan dalam mimpinya Allah Subhanahu wa taala menampakkan tentang azab neraka yang begitu dahsyat. Ah, kalau ngomong-ngomong soal mimpi, mimpi itu boleh jadi menjadi satu media di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuk kepada hamba pilihannya. Lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim dapat perintah lewat mimpi kan? Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf ketika akan diangkat menjadi manusia pilihan, manusia yang dimuliakan Allah menjadi seorang nabi itu pun melalui perantara mimpi. Ah, lelaki yang mabuk ini Allah ingin muliakan dia dari jelek menjadi baik itu pun melalui perantara mimpi. Dalam mimpinya dia melihat azab neraka yang begitu dahsyat dan mengerikan. Dia diperlihatkan oleh Allah bagaimana orang yang mabuk-mabukan itu akan dibakar, diazab di dalam neraka. Kemudian dia dinampakkan Allah dirinya tengah diseret oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Begitu akan dilemparkan ke dalam neraka, dia menangis meronta-ronta, dia memohon bantuan, dia teriak minta tolong ke sana ke sini, tapi tidak ada satu makhluk pun yang mau mendengarkan per permintaannya. Tidak ada satu orang pun yang mau membantunya. Dia menangis sejadi-jadinya. Teriak ke sana ke sini tidak ada yang bisa membantunya. Tiba-tiba tahu siapa yang mau membantunya. Ah, pemirsa pasti penasaran. Tiba-tiba datang seseorang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, meringankannya dan membantunya. Siapa dia? Penasaran kan? Ah, apalagi pemirsa. Makanya jangan kemana mana Setelah Saudara kedimediakan Allah, pemirsa cahaya hati di mana saja Anda berada. Ah, pasti penasaran Siapa sih yang datang menyelamatkan lelaki pemabuk itu ketika dirinya akan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah? Ternyata yang menyelamatkan dia adalah sosok anak yatim yang tadi siang dia selamatkan dari kelaparan. Anak yatim itu menghadap Allah seraya berkata, Ya Allah, ini hari aku ketuk pintu rahmanmu. Ini hari aku datangi pintu rahmatmu. Aku yakin ya Allah, pintu rahmatmu lebih luas dari pintu azabmu. Aku mohon ya Allah selamatkan dia dari azabmu Karena dia pernah menyelamatkanku dari kelaparan Ya Allah selamatkan dia dari nerakamu Karena dia pernah memuliakanku Muliakan dia ya Allah Ini anak yatim menangis sejadi-jadinya merengek di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba ada kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Allah itu punya sifat rahmah Rahmat Allah begitu dahsyat Allah katakan kepada malaikat, malaikat tahan, jangan lemparkan dia ke dalam neraka, masukkan dia ke dalam syurgaku. Coba bayangkan, terbangun ini pemabuk dari tidurnya, begitu dia terbangun pemirsa, dia langsung taubat kepada Allah menangis sejadi-jadinya. Dia menyesali semua perbuatan masa lalunya. Dan dia berjanji kepada Allah. Taubatan nasuha. Dia akan berjanji tidak akan pernah mau mabuk-mabukan. Dan dia beralih profesi menjadi orang yang menyayangi anak yatim. Dan mengurus anak yatim. Tuh. Hmm, tadinya suka megang topi miring. Akhirnya dapat hidayah jadi megang topi haji. Inilah namanya hidayah. Makanya yang namanya hidayah itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ayo berbahagialah orang-orang yang pernah menyantuni anak yatim. Berbahagialah mereka yang mencintai anak yatim. Karena anak yatim itu adalah orang yang sangat dimuliakan Allah dan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ah, ngomong-ngomong nih, ada yang mau nanya? Ustaz, saya mau ya, nanya. baik. Nama saya Muhammad Nur Arifin. Ya. Saya mau menanyakan tentang keutamaan menyayangi anak yatim dan siksaan bagi mereka yang e, menganiaya. Baik. Sekian. Baik. Ah, saudaraku Arifin, pemirsa yang dimuliakan Allah. Kalau berbicara tentang kemuliaan anak yatim, begitu banyak hadis yang menyebutkan tentang dahsyatnya kemuliaan ketika kita mencintai anak yatim. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Man ala salah minal aitam." Barang siapa kata Rasul Dia menyantuni tiga orang anak yatim saja Dia memberikan perhatian Dia kasih makanan Dia kasih pakaian Dia sayangi Tiga saja kata Rasul Pahalanya apa? Yang pertama Kaman koma laylahu Dia dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti setiap malam bangun malam sholat tahajud Tiap malam dikasih pahala seperti sholat tahajud Yang kedua apa? Wasoma naharahu dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti siangnya dia berpuasa sehari penuh. Malamnya tahajud, siangnya berpuasa. Dan yang paling dahsyat pemirsa, dia dianggap oleh Allah seperti berperang di jalan Allah, berjihad. Au syahiran saifahu fi sabilillah. Dia mengangkat pedang membela agama Allah satu bulan penuh lamanya. Bayangkan dapat pahala tahajud, dapat pahala seperti puasa dan dapat pahala seperti berjihad di jalan Allah membela agama Allah itu baru tiga orang pertanyaannya pemirsa bagaimana dengan 30 orang bagaimana dengan 300 orang bagaimana dengan 3000 orang 3000 orang wallahu yudhaifu liman yasha Allah pasti akan melipat gandakan ganjarannya di lain hadis Allah Rasul juga mengingatkan barang siapa kata Rasul melihat anak yatim, kemudian dia mengusap kepala anak yatim dengan usapan kasih dan sayang, cinta, maka setiap sehelai rambut anak yatim itu akan diberi ganjaran oleh Allah untuk dirinya satu kebaikan. Satu usapan kalikan berapa helai rambut anak yatim. Selama enggak ngejitak ya. Kalau dia ngejitak berarti hilang pahalanya. Satu helai rambut, satu kebaikan. Makanya nanti kalau mau banyak kebaikannya, nanti kalau mau ngusap, cari yang paling gondrong anak yatimnya. Makin banyak pahalanya. Bayangkan Allahu Akbar. Ah, hati-hati istighfar kepada Allah. Kalau kita sering mendolimi anak yatim. Ingat, ada sebuah renungan pemirsa. Membuat anak yatim tersenyum di dunia, berarti dirimu sudah membuat Rasul tertawa. Membuat anak yatim menangis di dunia dengan kedolimanmu berarti engkau sudah melukai hati dan perasaan Rasulullah. Karena kenapa? Anak yatim dengan Rasul hubungannya amat sangat erat. Jangan lupa loh, lihat sejarah. Rasul terlahir di muka bumi ini dalam keadaan yatim. Dan hubungan Rasul dengan anak yatim amat sangat dekat. Dan ini dibuktikan Rasul dalam salah satu hadisnya ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza. Kata Rasul saya bersama orang-orang yang sangat sayang, cinta, perhatian kepada anak yatim. Nanti di dalam syurga dia akan dekat dengan diriku bagaikan kedua jari ini. Bayangkan pemirsa, bagaikan dua jari ini artinya amat sangat dekat. Kita tinggal di Jakarta aja dekat dengan pejabat udah sombongnya minta ampun. Padahal baru pejabat yang menguasai Jakarta. Bagaimana kalau kita bisa berdekatan dengan Rasul, orang yang dimuliakan Allah, orang yang pertama masuk syurga, orang yang menjamin syafaat bukan hanya untuk kita, tapi untuk seluruh umat manusia. Alangkah bangganya kalau kita bisa masuk syurga dan bisa berdampingan dengan orang yang sangat dimuliakan Allah yang ada di muka bumi ini. Ah, artinya apa? Kalau ingin masuk syurga, dekatin dulu dong anak yatim. Kalau ingin bisa berdampingan dengan Rasul di dalam syurga, sayangi dulu dong anak yatim. Jangan mimpi mau masuk syurga kalau kita nggak mau mencintai anak yatim. Suatu hari ada seorang sahabat pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang laki-laki pernah mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya ini adalah orang yang suka pemarah. Uh, hati saya keras. Orang ngomong satu kali, satu baris saya suka menjawab satu kaset plus kusut. Saya ini orangnya pengamuk, pengamarah. Qaswata Apa kata Rasul? Tolong ya Rasul kasih obatnya biar saya enggak marah-marah lagi. Biar saya jadi orang yang penyabar, biar hati saya lembut. Bagaimana caranya biar saya bisa memiliki hati yang lembut? Apa kata Rasul? Rasul memberikan jawabannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam imsahil yatim wa at'imil miskin. Ada dua cara yang bisa melembutkan hatimu. Ada dua cara yang bisa menyelamatkanmu dari kemarahan. Apa itu? Ada dua. Ada berapa? Tahu dari mana? Kan belum dikasih tahu. Ada dua loh. Nanti Pemirsa pasti pengen tahu. Makanya jangan kemana-mana, tetap di cahaya hati setelah yang satu ini. Saudara kini muliakan Allah, para pemirsa cahaya hati di mana saja Anda berada. Ah, pasti penasaran kan? Apa sih obat yang bisa membuat hati kita tidak jadi keras? Apa sih yang membuat kita bisa tampil menjadi orang penyabar? Apa sih yang bisa melunakkan hati kita dan melembutkan perasaan kita? Kata Rasul apa yang pertama? insah ra'sal yatim. Usaplah kepala anak yatim. Yang kedua apa? wa at'imil miskin sering-seringlah mengasih makan kepada orang miskin kalau kita sering mengusap kepala anak yatim kalau kita selalu senantiasa mendekatkan diri kepada orang yang miskin memberi makan kepada mereka maka insya Allah hati yang keras akan menjadi lembut jiwa yang tertutup akan menjadi terbuka kita akan tampil menjadi pribadi yang penyayang yang tidak pernah pilih kasih tidak pernah kenal sayang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah pilih sayang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi golongan orang-orang yang senantiasa memiliki rasa cinta dan sayang kepada sesama, terkhusus kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Amin ya rabbal ah, ngomong-ngomong soal anak yatim, ngomong-ngomong soal orang miskin, ada sebuah ayat menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang orang-orang yang pernah Allah namakan orang yang suka mendustakan agama. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Kata Allah, tahukah kalian siapa orang-orang yang suka mendustakan agama? Siapa mereka? Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang di mata Allah dia ini pendusta agama adalah orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim datang minta bantuan, dia maki-maki, dia marah-marahin. Menelantarkan anak yatim itu adalah bagian para pendusta agama. Yang kedua apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ah, orang yang pendusta agama adalah orang yang tidak punya perhatian kepada orang miskin, tidak pernah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Dua orang ini di mata Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mendustakan agama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari kategori orang-orang yang mendustakan agama. Amin ya Rabbal. Ah, kita angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu senantiasa tampil menjadi hamba yang memiliki rasa cinta dan sayang. Yang selalu mencintai semua hamba-hamba Allah. Terkhusus buat anak-anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma anta salam Wa minka salam Wa alayka ya'udus salam Fahayina Rabbana bisalam Wa adkhilna aljannata darus salam Allahumma bika nasta'in Wa alayka natawakkalu Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menghantarkan kita menuju proses perubahan menjadi manusia yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jangan lupa pastikan selalu menonton cahaya hati. Karena dengan cahaya hati ini insyaallah akan memberikan cahaya yang begitu dahsyat yang bisa membuat kita dekat dan cinta kepada dekat dengan Allah dan cinta kepada Rasulnya. Hadalallahu iyyakum ajma'in. Hamba mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.